بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا لاتباع سنة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم نسألك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع فنعوذ بك من هؤلاء الأربع Ikhwatal iman Para pemirsa Dan juga para pendengar di mana saja antum berada Rahimani Allah wa iyakum jami'an Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua Dan menjadikan kita orang-orang Yang senantiasa mencintai kebaikan dan kebenaran Kemudian memudahkan urusan kita semuanya Untuk berjalan menelusuri liku-liku kehidupan ini Menuju Allah Sehingga kita sampai bi'inillah Kepada tujuan utama hidup ini yaitu meraih Ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah telah memuliakan kita dengan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah Allah telah memuliakan memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita dengan membimbing kita semua untuk mengenal Islam yang benar terutama di zaman zaman keterasingan Islam seperti sekarang ini masih banyak di sana dari kalangan kaum muslimin yang belum mengenal Islam yang sesungguhnya yang belum tertanam dalam diri mereka kecintaan kepada sunnah Rasul yang belum Allah tanamkan dalam dirinya kecintaan untuk belajar ilmu yang benar mereka masih mencukupkan untuk diri mereka keluarganya warisan para leluhur budaya dan tradisi mereka kemudian menyematkan kepadanya label Islam <clears throat> dan Alhamdulillah Allah selamatkan kita dari pola pikir yang seperti itu Allah muliakan kita dengan iman Allah muliakan kita dengan Islam Allah muliakan kita dengan sunnah Allah muliakan kita dengan ilmu agama Yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Alhamdulillah Atas segala nikmat Allah Begitu juga nikmat Keluarga Anak Kekayaan Dan seluruh Karunia Allah yang tidak bisa kita hitung banyaknya Kemudian salawat dan salam Mari senantiasa kita perbanyak mengucapkannya Dan semoga salat dan salam tersebut Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah Agar salawat dan salam kita menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau Yaitu syafaat Rasul Sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mulia dan bahagia dengan mendapatkan syafaat NabiMu di akhirat kelak. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan yang kedua ini Allah masih memberikan kemudahan pada kita untuk terus mengkaji, untuk terus belajar terutama yang berkaitan dengan fiqh al-akbar fiqh yang lebih utama yang paling besar yaitu mempelajari akidah mengenal Allah mengenal Allah ma'rifatullah dan mengenal ajaran Islam akidah, keimanan tauhid dan ini merupakan kewajiban yang pertama dan utama bagi setiap individu muslim Ikhwatal rahimakumullah. Di zaman-zaman seperti yang kita hidup di zaman sekarang ini, kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk mengenal hakikat Islam. Kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama. Terlebih lagi Allah telah memudahkan bagi kita sarana dan media untuk belajar. Kita harus mengenal hakikat Islam. Bukan sekedar mengenal nama atau bangga dengan nama Islam saja. Kita harus mengetahui pokok-pokok dan dasar dan pondasi dari Islam. Islam yang kita maksud Islam yang dibawa oleh Nabi Nabiul Al-Islam Nabiul Arabi Muhammad bin Abdullah Nabi yang diutus oleh Allah dari kalangan bangsa Arab yang wajib kita cintai yang wajib kita muliakan yang wajib kita cintai melebihi seluruh kecintaan kita kepada apa yang ada di dunia ini karena tidak akan sah keimanan kita kecuali dengan seperti itu kita harus yakin <clears throat> seyakin-yakinnya yang tidak dicampuri oleh sedikit pun keraguan bahwa agama yang diridhai oleh Allah agama yang akan bisa mengatur urusan hidup manusia agama yang hanya bisa mengantarkan manusia ke ridha Allah agama yang akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam seluruh lini kehidupan manusia adalah agama yang dibawa oleh nabi yang berbangsa Arab Al-Arabi Al-Qurashi Al-Hashimi dari keturunan Ismail bin Ibrahim itulah agama Islam itulah agama yang telah membuka <clears throat> dunia dan menaklukkan dunia itulah agama yang telah membuka hati manusia untuk menerima kebenaran itulah agama yang telah meluruskan pola pikir mereka sehingga mereka mengenal al-haq. Itulah agama yang telah memperbaiki akhlak manusia sehingga mereka menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Itulah agama yang merupakan rahmatan lil alamin yang menebarkan kedamaian dan menepis dan mengingkari, mengutuk seluruh bentuk kezaliman. Itulah agama yang akan mendatangkan kebaikan kepada umat manusia dalam skala internasional atau nasional. Untuk skala dunia atau nusantara, itulah Islam yang akan membawa kedamaian. Tapi ingat, kita harus paham tentang hakikat Islam itu. Jangan sampai dengan kita melihat perilaku atau oknum yang menisbatkan diri kepada Islam melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan radikal, terorisme, kekerasan. Lalu kita menisbatkan hal itu pada ajaran Islam, kemudian kita ingin merubah Islam dengan pemahaman kita. Pemahaman sesuai dengan budaya kita. Pemahaman sesuai dengan negeri kita. Ini jelas mindset yang keliru. Bahwa apa yang terjadi di dunia Islam, berbagai fitnah, pemikiran-pemikiran yang radikal, aksi-aksi teror tentunya telah menodai kemurnian dan rahmat Islam itu sendiri. Dan itu bukan ajaran dari Islam. Semua itu terjadi tentunya disebabkan kaum muslimin tidak memahami hakikat Islam yang sesungguhnya. Islam yang rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tugas kita bukan merubah ajaran Islam, bukan menambah label-label yang tidak Islam kepada Islam. Tugas kita mempelajari Islam yang rahmatan lil alamin yang telah dibawa oleh Nabiul Arabi, nabi dari kalangan Arab yang kita cintai melebihi kecintaan kepada seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini. Islam tersebut cocok dan sesuai untuk semua umat dan seluruh bangsa, seluruh benua. Sehingganya Allah meridai Islam itu untuk kita dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak butuh kepada Islam selain Islam dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak butuh pengamalan terhadap Islam kecuali pengamalan yang telah diamalkan oleh para sahabat Kita tidak butuh pada akhlak selain akhlak yang telah disempurnakan oleh Nabi wa ma innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Itulah Islam. Jadi mari kita menggali Islam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah Dan mari kita pahami Islam sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya Mari tradisi dan budaya kita disesuaikan dengan Islam. Jangan Islam disesuaikan dengan tradisi dan budaya kita. Sehingga kita berikan label-label yang tidak islami pada Islam. Yang itu semua akan menodai kesucian dan ketulusan Islam sebagai rahmatan, agama keadilan. Ikhwata lima rahimakumullah. Dari sini, ya jelaslah bagi kita betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu untuk belajar, untuk mengetahui hakikat Islam, akidah yang benar. Bagaimana kita beragama ini? Bagaimana kita memahami Islam ini? Apa yang harus kita pelajari dari agama Islam? Dan bagaimana kita berkeyakinan, berakidah, bermuamalah, berakhlak yang bila semua hal itu kita terapkan dalam kehidupan kita maka kedamaian ketenteraman akan terwujud ikhwata lima rahimakumullah apapun label-label yang disematkan ke dalam Islam kepada Islam apapun baju yang dipakaikan ke tubuh Islam yang bukan bagian dari Islam hal itu tidak akan menyelesaikan permasalahan dan problematika umat semakin menambah semakin menambah permasalahan semakin menambah perpecahan tidak akan menyatukan karena umat akan bisa disatukan di atas qala Allah wa qala Rasul sebagaimana Rasul telah berhasil menyatukan para sahabat dari kalangan suku Aus dan Khazrat yang mereka sebelum datang Islam bermusuhan saling bunuh membunuh Allah satukan di atas bendera Islam syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Itu yang akan menyatukan kita. Adapun label-label yang sematkan pada Islam yang merupakan produk lokal tentunya tidak bisa untuk menjadi pemersatu di antara kaum muslimin akan menambah permasalahan bangsa ini. Jangan habiskan waktu kita untuk hal yang seperti itu. Mari kita <clears throat> bersungguh-sungguh para ulama, para tulabul ilmi, para dai untuk mengajak umat kepada al-haq, kepada kebenaran, bukan kepada bendera tertentu, bukan kepada lembaga tertentu, bukan kepada organisasi tertentu. Ikhlaskan agama dan dakwah dan ta'lim ini kepada agama Allah. Kita yakin Problem bangsa ini sungguh sangat banyak perpecahan di kalangan kaum muslimin. Pemikiran-pemikiran yang ekstrem dan radikal. Semua itu kan bisa diatasi bila kaum muslimin memahami hakikat Islam. Karena Islam mengajarkan rahmat, mengajarkan keadilan, memerangi berbagai bentuk radikalisme, pemikiran dan aksi. Islam yang rahmat. Islam yang toleran. Tentunya dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Adapun masalah agama, keyakinan, tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Ini keyakinan yang harus kita pertahankan, yang dengannya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk memakmurkan dunia ini, menjaga kedamaian, menghilangkan kezaliman, berbagai bentuk aksi yang biadab tentunya semua agama mengutuk hal itu akal yang sehat mengutuk hal itu ikhwata lima rahimakumullah maka pelajari Islam yang dibawa oleh Nabi kemudian semua itu telah mengatur kehidupan kita sekarang kaum muslimin dihebohkan dengan istilah berbagai macam istilah Islam inilah Islam itulah yang inti permasalahan tidak terselesaikan. Ya. Kita masih berbicara tentang ya hal-hal yang menjadi casing luar Islam ini Islam ini. Tapi bagaimana hakikat permasalahan Islam itu? Sudahkah mereka atau kaum muslimin yang menyerahkan berbagai label-label Islam sama kepada Islam betul-betul menerapkan Islam dalam keluarganya, dirinya, keluarganya, lembaganya, organisasinya? atau apa yang kita inginkan dari Islam ini sekedar menisbatkan diri kepada Islam tapi kita jauh dari Islam tidaklah bermanfaat di sisi Allah tidak akan menyelamatkan oleh kerana itu ikhwatal iman para pemirsa kaum muslimin di mana saja antum berada belajar yang benar kenali Islam yang benar Islam yang diwariskan oleh Rasul kepada umatnya Islam yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Wa Ali dan seluruh para sahabatnya. Islam yang diajarkan oleh seluruh para sahabat pada tabi'in. Islam yang diajarkan kepada tabi'in pada atba'ut tabi'in. Kemudian disusun. Kemudian dikodifikasikan. Kemudian dikumpulkan. Kemudian ditulis oleh para ulama' karya-karya ilmu yang menuangkan tentang hakikat Islam tersebut yang semuanya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Islam yang diajak oleh para ulama' ahli sunnah. Islam yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan itulah Islam yang diajarkan oleh Rasul pada sahabatnya. Itu yang kita inginkan dari Islam ini. Ikhwatal rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali pada nabinya, kepada ajaran nabinya, pada sunnahnya, kepada ajaran para sahabat, kepada ajaran para imam-imam ahli sunnah yang mengajarkan ilmu yang benar dan akidah yang sahih. Ikhwatal iman rahimakumullah. Perlu hal ini disampaikan. Karena di akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berbagai istilah-istilah Islam di Nusantara ini. Islam inilah, Islam itulah, dan Islam macam-macam. Membingungkan umat, bukan mencerdaskan umat. Pembodohan terhadap umat, bukan pencerdasan terhadap umat. Dan ini sangat berbahaya. Ikhwatal rahimakumullah. Kemudian kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita yakin seyakin-yakinnya. Dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Bahwa inilah yang akan menjadi bekal kita menuju Allah. Akidah yang benar. Barang siapa yang meninggal dan diwafatkan oleh di atas akidah yang benar kendati amalannya sangat sederhana maka inilah yang akan menjadi ya keselamatan dan sebab utama untuk meraih rahmat Allah ikhwatal iman rahimakumullah pada pertemuan perdana bekan yang lewat <clears throat> kita telah memulai membahas ya akidah yang ditulis oleh salah seorang ulama ahli sunnah Imam Abu Ja'far At-Tahawi dari kalangan ulama yang bermadhab menisbatkan kepada madhab Hanafi Abu Hanifah dan semua mereka ahli sunnah wal jamaah dijelaskan kemudian disyarah dan kita akan membahas kitab tersebut merujuk pada syarah Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi dan kita telah membaca ya sebagian dari mukaddimah dari apa yang beliau tuliskan dari apa yang beliau jelaskan di mukaddimah syarah aqidah tahawiyah satu pembahasan yang sangat penting yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa permasalahan akidah dikenal kelangan para ulama dengan fiqhul akbar fikih yang lebih besar Sementara perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, muamalah dan yang lainnya dikenal di kalangan mereka fiqhul asghar. Hal itu dikarenakan permasalahan akidah adalah permasalahan yang sangat mendasar. Karena seluruh perkara agama dilandasi di atas akidah, yaitu ma'rifah kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul rahimakumullah. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa perkara yang paling utama yang wajib kita pelajari dalam masalah akidah mengenal Allah, ma'rifatullah. Kita hamba Allah. Semua manusia hamba Allah. Allah menciptakan kita untuk hal yang sangat mulia dan tujuan yang sangat agung. Untuk beribadah yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kaum muslimin betul-betul mengenal Allah sang pencipta yang wajib diibadati dan kita persembahkan diri kita, hidup kita, mati kita kepadanya? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab dan jawabannya bukan sekedar pengetahuan secara teoriti, tidak. Tapi dalam aplikasi yang praktek harian. Ikhwatal iman rahimakumullah. Hati ini akan mati. Jiwa akan sengsara. Hati akan merintih kesakitan. Dan tidak akan ada kehidupan dalam hati. Bila dia tidak mengenal sang pencipta. Bila tidak mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Karena itulah kehidupan hati. Itulah gizinya, itulah makanannya. Oleh karena itu, jangan kita jangan sampai kita menjadi mati sebelum masuk kuburan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hakikat kematian mautul qulub. Kematian yang sesungguhnya kematian hati. Seorang tidak tidak mengenal Allah. Seorang bila tidak mengenal agama dan tidak mengenal Rasulnya. Dan maksud pengenalan di sini bukan pengenalan namanya, Muhammad namanya, Islam agama, bukan itu saja. Itu hanya sekedar nama. Tapi bagaimana hakikat pengenalan terhadap Allah, Rasul, dan agama Islam ini? Bila seorang tidak mengenal ketiga perkara itu, ketiga landasan utama itu, maka dia akan merasakan kematian hati kalau masih ada secuil kehidupan dalam hatinya, dia akan merasakan hatinya merintah. Tapi kalau hati telah mati, hati telah membeku, telah mengkristal, maka apa yang harus kita katakan tiada yang kecuali kita hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati sebelum mati jasadnya. Ikhwatal lima rahimakumullah. Maka kita harus belajar mengenal Allah nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Itu pembahasan inti dari pembahasan yang dijelaskan sebelumnya. rahimakumullah. Kemudian bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita bisa sampai kepada hakikat yang demikian itu? Mungkinkah akal kita bisa mengetahui hal itu atau itu hanya dengan bimbingan para ulama atau dengan bimbingan para nabi dan sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Inilah yang masih ya menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang masih dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Izzal hanafi di dalam Muqaddimah Syarah Aqidah Tuhawiyah. Faqala rahimahullah wa min muhal an tastaqilla al-uqulu bi ma'rifati dhalik wa idrakihi kata beliau. Akal semata ya bisa mengetahui dan mengenali hal itu secara terperinci. Mustahil. Secara akal mustahil bahwa seorang akan bisa mengenal Allah, mengetahui hal itu secara terperinci. Apa yang wajib bagi Allah? Apa yang wajib kita imani? Mustahil. Mustahil akal bisa mengetahui hal itu. Karena perkara yang gaib. Yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan akal kita. Maka jika hal demikian, faqtadat rahmatullah, rahmatul azizir rahim, anna anba'ath ar-rusula bihi mu'arrifin maka rahmat Allah yang maha agung, maha perkasa dan rahmat menuntut ya untuk mengutus para rasul untuk apa? muarrifi nabi memperkenalkan ya kepada umat manusia tentang hal itu tentang Allah wa ilaihi da'in dan menyeru mengajak manusia untuk hal itu Waliman ajabahum mubashirin dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menerima seruan tersebut. Waliman khalafahum muntirin dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyelisi dan menyimpang atau menentang. Dan tidak menerima hal itu. Waja'ala miftah awatihim dan Allah jadikan ya kunci utama dari dakwah mereka wa zubdata risalatihim dan inti dari risalah para nabi apa itu apa kuncinya apa inti dakwah dari para nabi seluruhnya terutama terutama nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa itu para jemaah sekalian kaum muslimin para pemirsa rahimakumullah ma'rifatul ma'budi subhanahu bi asma'ihi wa sifati wa faali. untuk mengenal Allah mengenal sang ma'bud yang kita ibadati siapa yang kita ibadati Allah mengenal Allah bagaimana mengenal Allah apa yang harus kita kenali dari zat Allah tersebut yang berkaitan dengan diri Allah nama-namanya sifat-sifatnya dan perbuatannya Inilah yang dikenal dengan Tauhid ar rububiyyah Wa Tauhid Al-Asma' Was-Sifat Dan juga Yang dikenal dengan Tauhid Al-Uluhiyah Al-Ibadah Ma'ribatul Ma'bud yang kita ibadati Ini Rububiyah, ini Uluhiyah Nah Bi asma'i wa sifat ini tauhid asma' wa sifat wa af'alihi dan perbuatannya inilah rububiyah maka zat yang memiliki perbuatan yang melakukan yang berbuat yang menciptakan yang mengatur yang memberikan berbagai kebutuhan hambanya rizki mereka mengatur urusan mereka itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan Rabb yang memiliki asmaul husna walillahil asmaul husna Rabb yang memiliki nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang paling mulia sifat-sifat yang mulia yang sempurna itulah al-ma'bud subhanahu itulah Rabb yang kita ibadati itu yang merupakan kewajiban utama kita. Ma'rifatullah. Ma'rifatul ma'bud. Yang menjadi pertanyaan pada kita, sudahkah kaum muslimin mengenal hal ini? Sudahkah kita semua mengenal hakikat perkara ini? Yang kata Al-Imam Ibn Abil Isl Hanabi, ma'rifatullah mengenal sang pencipta yang mengibadati beribadati dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya itu merupakan pondasi ya yang di atasnya dibangun seluruh agama yang dibawa oleh para nabi id ala hadhil ma'rifah tubna matalibur risalati kulliha min awwaliha ila akhiriha di atas ma'rifah ini di atas landasan utama ini itu mengenal Allah sang pencipta dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya dibangun di atasnya ditegakkan di atasnya didirikan di atasnya seluruh tuntutan seluruh perkara seluruh permasalahan risalah yaitu risalah para nabi semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir jadi ikhwatanimah rahimakumullah kendati syariat para nabi berbeda-beda sesuai dengan sikon dan kondisi dan umat mereka. Kemudian disempurnakan oleh syariat Nabi yang khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kendati syariatnya berbeda. Tapi intinya, kuncinya semuanya adalah mengajarkan umat manusia memperkenalkan kepada umat manusia sang pencipta yang wajib diibadati yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang mulia. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi agar manusia, agar hambanya, para hambanya mengenal Allah. Alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzal yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah yang menciptakan sab'a samawat ya yaitu tujuh tingkat langit. Wa minal ardi mithlahun dan semisalnya yaitu tujuh lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Perintah Allah turun di antara langit dan bumi itu dibawa oleh para malaikat apa tujuannya para pemirsa rahimakumullah lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in agar kalian mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan agar kalian mengetahui bahwa ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ikhwatal iman rahimakumullah ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita kedudukan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Para nabi semuanya datang dengan membawa syariat untuk memperkenalkan kepada hamba-hamba Allah. Allah sang pencipta. Ini yang pertama, jangan lupa. Dicatat itu. Kemudian Perkara tersebut masuk ke dalam perkara tersebut dua hal. Ya, landasan dua landasan utama juga merupakan inti ya risalah para nabi. Kata Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, ثم يتبع ذلك aslani عظيمان Kemudian demikian itu diikuti oleh dua perkara, dua landasan utama yang agung. apa dua landasan ya yang agung tersebut ahaduhuma yang pertama ta'rifut tariqil musili ilaihi wa hiya syari'atuhu almutadamminatu li amri wa nahyi tujuan utama para nabi yang pertama adalah untuk memperkenalkan kepada seluruh umat manusia tentang Allah siapa Allah yang kita ibadati siapa Allah yang menciptakan mereka Ini yang pertama. Yang kedua, ya memperkenalkan, mengajarkan kepada umat manusia at-tariqul musil jalan yang akan membawa kepada Allah. Ya. Jalan yang kita ikuti agar kita sampai kepada Allah. Karena tujuan hidup ini kita semuanya berjalan menelusuri liku-liku kehidupan jalan ini. Tujuannya apa? Seorang mukmin tujuan hidupnya dia ingin sampai kepada Allah. Ingin bertemu dan bersua dengan Sang Pencipta, ingin melihat wajahnya di jannah, di surga. Rob yang diibadatinya yang dia menghambakan diri kepadanya, mempersembahkan seluruh ketaatan kepadanya, yang dia cintai, yang dia rasakan rahmat, karunia dan kebaikannya setiap detik dan waktu dan setiap saat, yang selalu memberikan kemudahan dan pertolongan kepadanya, yang setiap hari sehari semalam tidak kurang, ya, atau lima kali sehari semalam dia melakukan bertadarru bermunajat berinteraksi berkomunikasi langsung dalam salatnya dan juga salat-salat sunnahnya dia ingin sampai kepada sang pencipta dan hal itu tidak akan mungkin bisa dikenali dengan akal mustahil mustahil barang siapa yang mencari jalan menuju Allah selain jalan yang dibawa oleh para nabi dan secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan jalan itu buntu di hadapannya tidak akan sampai lalu apa jalan yang harus kita ikuti untuk sampai kepada Allah yaitu syariatnya syariat Allah yang mengandung yang mencakup seluruh perintah dan larangannya Ada perintah yang wajib dilaksanakan, ada larangan yang wajib tinggalkan, itulah syariat Allah. Cukup akidahnya, mencakup keislamannya, keimanannya, ihsannya. Diatur semua. Itu syariat Allah. Dan itu tidak bisa direkayasa dengan akal. Tidak bisa. Mustahil. Mustahil akal manusia secerdas apapun, sejenius apapun seseorang Orang yang paling jenius di dunia ini tidak akan mungkin bisa mengenal jalan membawa kepada ridho Allah dengan akalnya. Maka hormati akal kita. Ya, sayangi akal kita. Jangan dipaksa untuk mengenal sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dikenali. Ada batasnya. Maka para nabi datang ta'rifut tariqil musil, menjelaskan jalan Mana jalan yang akan membawa kepada rida Allah? Ini. Wasani dan yang kedua. Ta'rifu salikin ma lahum ba'da al-wusul ilayhi min an-na'im al-muqim. Jadi para nabi datang, terutama nabi yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara global risalah beliau mencakup tiga perkara ini. Yang pertama, untuk mengajarkan kepada umat manusia hamba-hamba Allah, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengenal Allah, bagaimana Allah, sifat-sifat, nama-namanya agar manusia kenal pada Sang Pencipta. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka jalan yang harus diikuti untuk sampai kepada Allah agar kita kenal kepada Allah yaitu syariat syariat Islam datang sunnah beliau ajaran beliau maka ikhwatal iman rahimakumullah siapapun di dunia ini yang ingin mengenal Allah yang ingin sampai kepada rida Allah yang ingin sampai kepada rahmat Allah tapi dia tidak mengikuti jalan yang telah dijelaskan oleh para nabi secara khusus syariat Islam sunnah nabi maka dia tidak akan sampai kepada tujuan hidupnya dia akan mendapatkan semua jalan akan buntu di hadapannya. Kalau dia mencari Islam selain Islam yang dibawa oleh Nabi agar dia sampai kepada Allah, mustahil. Mustahil. Dia tidak akan sampai pada tujuannya. Kendati syaitan selalu membisikkan kepadanya. Ya. Menampakkan dalam pandangan matanya ini yang baik, ini amal saleh ini akan membawa kepada kebaikan mustahil karena seluruh kebaikan telah dijelaskan oleh Rasul saya ingat pada sebuah perkataan Imam Junet, ulama yang zuhud ya dari sebagian kalangan itu sangat mengagungkan Imam Junet, kena ahli ibadah dan zuhudnya tapi mereka lupa Imam Junaid orang yang mengajak pada sunnah kata beliau ya yeah kullu tariqin ila Allah masdudun masdud illa an tariq rasul sallallahu alaihi wasallam semua jalan menuju Allah semuanya tertutup buntu kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Taib, setelah kita berjalan mengenal Allah, kita telah berjalan di permukaan bumi ini di atas syariat Allah dan kita sampai kepada Allah pada negeri akhirat. Taib perkara yang kedua, yang ketiga, para nabi datang memperkenalkan, mengajarkan kepada umat apa yang akan Allah berikan. Janji Allah telah berjanji. Kenikmatan pahala yang akan Allah berikan kepada hambanya bagi mereka yang telah berhasil telah menempuh jalan dan berhasil sampai kepada ridha Allah lalu apa yang Allah berikan kepada kita di akhirat kelak apa janji Allah kenikmatan-kenikmatan di alam yaumul akhir dan secara khusus dalam surga sallallahu yajana minhum semoga Allah menjadikan kita orang-orang penghuni surga. Maka yang kedua, ta'rifus salikin ma lahum ba'da al-usul ilaihi, memperkenalkan kepada orang-orang yang berjalan kepada kita hamba-hamba kita semua berjalan, sedang berjalan menuju Allah. Jalan kita siratal mustaqim, sunnah Nabi. Kita sedang berjalan semuanya. Tapi begitu kita sampai pada tujuan hidup kita dengan mengakhiri kehidupan dunia dengan kematian ini melewati alam barzah, kemudian hari berbangkit sampai yang akhir. Apa yang kita dapatkan di sisi Allah? Apa jemaah? Kaum muslimin para pemirsa. Maka di sana Allah telah menjanjikan bagi orang beriman an-naimul muqim, kenikmatan yang abadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'dattu li ibadiy salihin في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. telah aku siapkan kata Allah telah aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh di dalam surga kelak kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka dan tidak pernah terbesit dalam hati mereka. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Itulah janjikan. Allah sediakan. Allah persiapkan. Dan yang demikian itu tidak akan mungkin direkayasa, dikenali, dipahami, diketahui oleh akal manusia. Mustahil itu alam gaib. Yumul akhir alam gaib. Maka datang para rasul. Turun wahyu mengajarkan kepada umat. Maka ada yang, kita kenal al-iman bil yaumil akhir. Yang didahului oleh sebelumnya ya, sebelumnya itu perkara alam barzakh, kemudian juga tanda-tanda kiamat. Itu semua ya masuk pada pembahasan iman yaumil akhir. itu tidak bisa direkayasa. Bagaimana masih berbangkit? Ya, dan itu alam yang berbeda dengan alam dunia ikhwatal iman rahimakumullah oleh karena itu orang yang paling kenal kepada Allah siapa mereka atau sebelumnya ingat tiga perkara yang merupakan inti utama ya semua risalah para nabi membawa atau datang para nabi untuk mengajarkan pada tiga perkara ini. Yang pertama, catat dan ingat baik-baik. Yang pertama memperkenalkan umat manusia hamba Allah kepada Sang Pencipta. Ini yang pertama. Yang kedua mengajarkan kepada umat jalan atau cara mengenal Allah, jalan yang ditempuh untuk mengenal Allah yaitu menjalankan syariat. Yang ketiga memperkenalkan mengajarkan kepada umat manusia yaitu kenikmatan dan balasan atau pahala kemuliaan yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hamba Allah yang telah berjalan sehingga sampai pada Allah. Itu tujuan utama mereka. Dan semua perkara agama masuk ke dalam hal itu. Sehingga siapa orang-orang yang paling kenal kepada Allah? Timbul pertanyaan, siapakah orang yang paling kenal kepada Allah? Jawabannya, simak perkataan Imam Ibn Abil Izzil Hanabi Para pemirsa rahimakumullah. Simak apa kata beliau? Fa'arafun nasi billahi azza wa jal atba'uhum lit-tariqil ilaih wa bihalis salikin 'inda al alaih. Maka orang yang paling kenal kepada Allah adalah orang-orang yang paling mengikuti jalan atau orang-orang yang hanya mengikuti jalan yang membawa kepada Allah dan orang-orang yang mengenal perihal dan ahwal orang-orang yang berjalan tatkala mereka telah sampai kepada sang pencipta di akhirat kelak bagaimana orang beriman bagaimana mereka dibangkitkan bagaimana mereka dikumpulkan bagaimana kenikmatan bagaimana surga bagaimana timbangan mizan hisab bagaimana kenikmatan dalam surga, bagaimana pahala bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman. Amal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa. Surga. rabbuna Allah thumma ربنا tatanazzalu alaihimul malaika تتنزل takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang mengucapkan mengucapkan Rabb kami ada Allah kemudian istiqamah di atasnya. Malaikat turun di, di akhir kehidupan mereka, di penghujung hayat mereka. Berikan kabar gembira, jangan kalian khawatir dan jangan bersedih. Bergembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan ayat-ayat yang begitu banyak dalam Al-Quran, janji-janji Allah. Semua benar. Janji yang tidak akan dipungkiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling kenal di antara kita adalah orang yang paling mengenal jalan yang akan membawa ridha Allah. Jalan yang akan membawa kepada rahmat Allah. Orang yang paling mengenal Islam, sunnah Nabi. Karena itulah jalan kita yakin, yakin yakinnya Bila seorang mengikuti jalan semakin jauh dari sunnah Nabi, dia bersungguh-sungguh mengikuti selain sunnah Nabi, maka dia semakin jauh berjalan meninggalkan sunnah Nabi. Dia semakin dimurkai oleh Allah. Semakin dibenci oleh Allah. Dia semakin jauh dari Allah. Sehingga sebagian perkataan ulama salaf mengatakan majtahada sahibu bid'atin fi bid'atihi illa izdada bu'dan anillah anis sunnah atau kama qala rahimahullah tidaklah pelaku bid'ah pencetus bid'ah mengikuti bid'ah bid'ah itu bersungguh-sungguh ya semakin bersungguh-sungguh di dalam melakukan perbuatan bid'ah bid'ah itu kecuali semakin jauh dari Allah semakin jauh bukan semakin dekat kepada Allah kendati syaitan Ya ini ya, syaitan menampakkan kepadanya, membisikkan kepadanya, anda di atas jalan kebenaran. Ya subhanallah. Sungguh betapa banyak manusia jadi korban syaitan. Ya, masuk dalam perangkap syaitan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum Kata Allah, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya dan perbuatannya. Dhalla fil dunya, sesat amalannya di dunia ini. yahsabuna annahum yuhsinuna Mereka mengira telah berbuat kebajikan karena syaitan selalu membisikkan kepadanya, membayang-bayangkan kepadanya sehingga menjadi permasalahan ya uh, menipu. Nauzubillah min dzalik. Maka siapa yang paling kenal di antara kita kepada Allah yang paling kenal kepada jalan yang akan membawa kepada Allah. Kemudian wa'arufum bihalis salikina ilaih indal qudum ilaih. Orang yang paling kenal. Sudahkah kita mengenali apa yang akan Allah kita dapatkan di sisi Allah tatkala kita sampai kepada Allah? Bagaimana perihal dan ahwal kita di akhirat kelak? Bagaimana berbangkit? Bagaimana di hari yaumul mahsyar? Bagaimana timbangan kita? Bagaimana hisab? Bagaimana nanti kita mungkinkah kita mendapatkan kemuliaan dengan meminum seteguk dari telaga Nabi SAW? Mungkinkah jalan menuju surga mulus? Bagaimana kita melewati jembatan tersebut? Bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam surga. Apa kenikmatan yang paling agung? Itu melihat wajah Allah. Ikhwatal iman rahimakum. Sudahkah kita mengenal hal itu? Naam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Walihada sammallahu ma anzalahu ala rasuli ruhan. Oleh karena itu Allah menamakan ya apa yang diturunkan pada rasulnya sebagai ruh ruh apa itu ruh ya sumber kehidupan litawaqqufil hayatil haqiqiyyati alai karena kehidupan yang sesungguhnya tergantung kepada ruh itu manusia tanpa ruh itulah mati ruh bila berpisah dengan jasad itulah kematian ya nah hati kita apabila berpisah dengan ruh yaitu wahyu cahaya dari Allah itulah kematian sebagaimana disampaikan tadi. Wa nuran litawaqqufil hidayati alida ah, Allah menamakan apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, pada rasulnya itu sebagai ruh dan sebagai cahaya. Karena hidayah itu tergantung kepada hal itu. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah memberikan ruh min amri dari perintahnya ya ala may yasha'u min ibadi kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki ya jadi Allah berikan ruh Allah pilih siapa yang berhak mendapatkan ruh itu yaitu wahyu para nabi ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang orang yang mendapatkan hal itu pilihan Allah karena Allah memilih dari para malaikat para utusannya, para malaikat yang bawa wahyu dan para nabi yang mendapatkan wahyu. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari para malaikat ya rusul ya para utusan Allah yang membawa wahyu wa minan nas dan di para kalangan para umat atau manusia juga dipilih oleh Allah para nabi mendapatkan wahyu tersebut. Allah namakan apa? Ruh. Karena kehidupan hati tergantung kepada ruh tersebut. Ya. Faqala ta'ala ya juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika auhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim صراط الله الذي له ملك السماوات له ما في السماوات نعم له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور dalam surah Syura kata Allah Subhanahu wa taala begitu juga kami wahyukan kepada wahai Muhammad ruh min amrina dari perintah kami Makun kunta tadrimal kitab boleh iman yang sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu juga iman. Jadi sebelum turunnya wahyu pada nabi, nabi tidak mengetahui apa itu kitab, apa wahyu, apa itu iman, apa itu Islam. Rasul tidak mengetahui. Ya. Baru Allah turunkan wahyu. Kemudian begitu Allah turunkan wahyu di dalamnya terdapat penjelasan tentang iman, tentang Al-Qur'an, tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan itu cahaya walakin ja'alnahu nuran akan tapi kami jadikan yang kami turunkan roh itu kepada wahai Muhammad sebagai nur cahaya nahdi bihi man nasha' min ibadina dengannya kami memberikan hidayah kepada siapa saja yang kami hendaki kehendaki dari hamba-hamba kami wa innaka latahdi ila sirati mustaqim dan sungguh kamu wahai Muhammad ya memberikan petunjuk hidayah kepada siratul mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Sering kita mendengar sebagian kaum muslimin berdoa, Allahumma hdina siratul mustaqim, siratul anbiya wal mursalin. Begitu ya, sebagian mengucapkan, dilantunkan begitu ya. Ya Allah, tunjuk kami kepada siratul mustaqim, sirat al-anbiya wal mursalin, sirat jalan para anbiya wal mursalin. Tapi sudahkah dia mengenal jalan para anbiya wal mursalin? Atau dalam kehidupan berdoa itu sebagai ucapan kemudian aplikasinya berbeda dengan permohonan siratul mustaqim sirat para anbiya wal mursalin apa itu siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wal jalan Allah Allah yang memiliki yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi dan akan kembali semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala apa itu jalan Allah qul hadhihi sabili wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ini jalan Allah ini jalanku yang lurus kata Allah fattabi'u wahyu maka jangan cari Islam jangan cari pemahaman Islam selain Islam dibawa oleh Nabi karena itu jalan Allah bila anda mencari Islam mengikuti jalan ingin sampai kepada suratul mustaqim yang merupakan juga permohonan kita tidak kurang 17 kali sehari semalam ihdinas suratul mustaqim maka jalan Allah jelas sekali jalan yang lurus ya yang hanya mengikuti wahyu. Jadi Allah jadikan Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai ruh. Kenapa? Sebagai cahaya. Kenapa? Karena dengannya kehidupan hati. Dengannya hati akan hidup, jiwa akan hidup, iman akan bersemi dengan cahaya iman tersebut, dengan cahaya wahyu itu. Akan hidup, ada kehidupan, ada penerangan, tapi bila cahaya iman, cahaya wahyu tidak masuk ke dalam hati, hati akan menjadi gelap gulita. Hati akan tertutup dari cahaya sehingga dia tidak mengenal jalan mana jalan yang akan membawa ridha Allah dan mana jalan yang akan menjerumuskan kepada murka Allah. Ingat, wahyu Allah turunkan sebagai ruh dan sebagai nur. Kemudian kata Imam <clears throat> Ibn Abizil Hanafi rahimahullah wala ruha illa fima jaa bihi ar-rasul wala nur illa fil istidaa'i bihi istida'ati bihi maka tidak ada ruh ruh kehidupan kecuali apa yang dibawa oleh Rasul dan juga tidak ada cahaya kecuali bila seorang mengambil cahaya dari ruh yang diturunkan oleh Allah Barang siapa yang ingin terang jalannya, terang benderang menuju Allah, ambil Al-Quran, ambil sunnah, ambil wahyu. Pelajari sunnah Nabi. Tinggalkan pemahaman-pemahaman selain hal itu. Tinggalkan label-label yang lain yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada, yang tidak akan membawa kepada kebaikan bagi seorang muslim. Jadilah anda orang yang cerdas, yang harus mempertahankan prinsip hidup, prinsip agama yang dengannya dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wasammahu syifa. Allah menamakan ruh itu, cahaya itu syifa sebagai obat. Kenapa demikian? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallazi kul lilladzi kul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa." Dalam surah Fussilat ayat 44. Katakanlah bahwa wahyu diturunkan oleh Allah itu itu Al-Qur'an merupakan petunjuk dan obat ya bagi orang-orang yang beriman. Bukankah Al-Quran Wahyu yang diturunkan Allah adalah obat bagi seluruh manusia Naam Kenapa dihususkan di sini orang yang beriman Kata Imam Ibn Abil Izzal Hanabi Bahawa wa inkana hudan wa shifaan mutlaqa Al-Quran itu Kendati merupakan petunjuk Dan obat secara mutlak secara umum Lakin lama kanal Lakin lama kanal muntafi'u bidhalika humul mu'minin khusu bidzikri akan tapi tatkala yang hanya bisa mengambil manfaat dari petunjuk dan juga obat tersebut adalah orang-orang yang beriman maka dalam ayat ini mereka dikhususkan disebutkan secara khusus kul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa sebagaimana surah al-fatihah eh, surah al-baqarah hudan lil muttaqin hudan bagi orang bertakwa karena orang bertakwa orang yang beriman yang hanya bisa mengambil hidayah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan wallahu taala arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq fala huda illa fi ma jaa dan Allah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar dan tidak akan didapatkan petunjuk tersebut kecuali dalam ajaran yang dibawa oleh rasul والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره karihal musyrikun. Allah yang mengutus rasulnya dengan huda, ilmu nafi' wa dinil haq amal salih yang dengannya Allah akan memenangkan ya nabinya di atas seluruh agama kendati orang musyrikin tidak senang. Ikhwatal lima rahimakumullah. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Syukran jazakallah khair Barakallah fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz kesempatan pagi hari ini Dari pembahasan kita Syarah Akidah atau Hawiyah Yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif Sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar manapun Anda berada Yang ingin bertanya langsung Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819 896543. Baik, kesempatan pertama Ya, kami berikan silakan di layanan lain telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Uh, dengan Ibu Wahyu di Depok. Ibu Wahyu di Depok. Silakan Ibu. Iya. Ini kan saya tanya, kalau kita berdoa dalam waktu sholat itu waktu subuh, apakah uh, kita baca salawat nabi kepada salawat nabi dan juga penutupnya begitu? Kan uh, eh, mohon maaf dikecilkan tadi kurang jelas. Jadi ibu bertanya berdoa waktu subuh. Diletik kecilkan dulu ibu volume televisi atau radionya. Iya, Ibu bertanya tadi berdoa di waktu subuh apakah harus bersalawat dulu apa bagaimana? Iya, membaca, apa disyariatkan membaca salawat kepada Nabi begitu. Di saat subuh itu maksudnya sebelum sholat? Enggak, maksudnya waktu kita sholat itu kan kita waktu sujud itu berdoa. Oh, waktu sujud, baik, ah, baik. Terus apakah kita baca salawat Nabi gitu? Baik, itu saja Ibu Wahyu di Depok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Ibu Wahyudi barakallahu fiik ya atas pertanyaannya. Tidak apakah kita berdoa di waktu sujud? Sebelum berdoa kita memulai yaitu e, bersolawat. Dalam hal ini karena solat merupakan ya ibadah yang paling utama dan agung dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan ya telah memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana beliau salat dan para sahabat telah melihat dan telah meriwayatkan ya riwayat-riwayat tentang salat beliau, sifat salat beliau, bagaimana ya takbirnya, bagaimana berdiri, bagaimana rukuknya, sujudnya dan apa yang dibaca dan bagaimana ya tasyahudnya dan semuanya. Maka dalam hal ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi dalam solat tersebut, kita mengikuti apa yang telah jelas dari beliau. Dalam masalah sujud naam, kita dianjurkan banyak berdoa. Ya. Tapi tidak didapatkan. Maka tidak didapatkan dalam sunnah dan sifat solat beliau, sebelum berdoa, itu bersolawat dulu. Naam, kalau di luar solat, di luar solat, naam, di luar solat kita berdoa, maka disunahkan di antara adab, kita memuji Allah, kemudian bersolat pada Nabi, ya. Karena Allah selalu menggandengkan namanya dengan nama Nabi dengan namanya, pujian pada dirinya dan pada Nabi. Bagaimana juga dalam syahadatin. Maka kita para ulama menyebutkan di luar solat, nah kita dianjurkan. Merupakan adab kita memuji Allah, kemudian bersolat pada Nabi, kemudian mengangkat permohonan kita kepada Allah. Adapun di dalam sujud, enam tempat yang mulia untuk berdoa, ya, fa'akthiru minas sujud, banyak apa aksiru minat doa kata Nabi, banyaklah berdoa, tapi dalam hal ini tidak disyariatkan bersalawat. Bahkan bersalawat menyelisih sunnah. Ya, maka jangan kita menyelisih sunnah dalam hal ini. Ikutilah apa yang ajarkan Nabi. Kita ya sebagaimana bacaan yang kita ucapkan subhana rabbiyal a'la ya wajib pertama satu kali wajib yang selebihnya dan disunahkan kemudian memperbanyak berdoa ya karena Nabi menjelaskan aqrab ma yakunul abdu min rabb min abd aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hina yakunu sajidan. Posisi kita yang paling dekat kepada Allah tatkala sujud. Ya, nama Allah Maha Tinggi di atas arasy. Tapi tatkala kita bersujud, tatkala itu itu kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena Allah Maha Tinggi, kendati posisi kita dalam keadaan sujud merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah. Ya, kepala dan jidat kita yang tinggi dari jasad dan fisik kita, kemudian kita letakkan di tempat yang paling rendah. Kita sujud ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Sehingga Allah maha tinggi. Allah maha tinggi di atas aras Rahman asistawa bukan di mana-mana. Allah maha tinggi, itu keyakinan kita. Maka kendati kita bersujud, hati kita tertuju pada yang maha tinggi subhanahu wa Maka banyaklah berdoa. Ya, banyaklah berdoa. Ya. Doa di antara doa yang banyak diucapkan Nabi Allah ya muqallibal qulub sabir qalbi ala dinik. Jadi kesimpulannya jangan diucapkan salah karena tidak ada tuntunan dari Nabi SAW karena hal itu jelas perbuatan yang tidak ada dasarnya maka dihukumi sebagai perbuatan yang bid'ah. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khair atas jawaban oleh saat demikian dan selanjutnya kami angkat uh, terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Dari Mujihan yang berada di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika kita di jalan raya dan melihat kondisi seseorang lalu terucap permohonan kepada Allah untuk kebaikan orang yang kita lihat tersebut walaupun e, kita tidak mengenalnya apakah hal tersebut termasuk doa karena e, kita tidak bisa berhenti terlebih dahulu untuk mengangkat tangan seperti cara berdoa yang e, ma'ruf mohon penjelasannya jazakallah Baik, terima kasih kepada akhi yang bertanya dari Pekanbaru Barakallahu Fik. Jadi bila kita melihat seseorang, ya kita berjalan, kemudian melihat seseorang dengan kondisi yang mungkin ya, dengan kondisi tertentu, lalu terbesit dalam hati kita melihat kondisi seperti itu kita berdoa untuk kebaikan baginya. Dalam hati kita berdoa, ya. Berarti kita tidak mengangkat tangan. Apakah itu termasuk doa? Iya, kita berdoa karena tidak mesti dalam kondisi seperti itu, ya mengangkat tangan. Karena naam secara hukum asal berdoa di syariat mengangkat tangan. Ya. Tapi tempat-tempat yang tidak ada di sana tuntunan mengangkat doa, uh, mengangkat tangan, ya kita berdoa. Ya, sebagaimana kita berdoakan mendoakan saudara kita, ya. Semoga dia mendapatkan hidayah, hadakallah. Tidak mesti ya hadakallah, tidak mesti seperti itu. Ya, tapi kalau kita dalam ya misalnya qiyamul lail atau di waktu malam kita berdoa di antara dua salat eh, azan dan iqamah dan tempat-tempat yang kita dan posisi yang ya betul-betul siap untuk munajat atau mengangkat hajat kita kepada Allah ya dalam kesendirian kita atau di waktu seorang melaksanakan haji ya waktu seorang ya wukuf di Arafah di hari Jumat di sore hari Ya seperti itu. Maka, nah, kita angkat tangan. Adapun kalau kita melihat saudara kita, nah, kita mendoakan kebaikan baginya. Dan ucapan kita ya, semoga Allah menyembuhkan dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, semoga Allah mudahkan urusannya. Itu semua doa. Dan dalam kondisi seperti tidak mesti mengangkat tangan. Ya. Karena doa yang kita ucapkan tidak mesti dengan mengangkat tangan sebagaimana juga kita ya seperti biasa melihat anak kita misalnya ya sedikit hal yang mengecewakan kita kita berdoa hadakallah ya waladi ya atau waffaqana Allah lil haq semoga Allah memberikan taufik kepada kita ya untuk kebenaran ya seperti itu jadi tidak mesti kondisi seperti itu berdoa nah kita terus berjalan berdoa dan Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa tersebut ya apalagi doa yang tulus dari seorang ya kepada saudaranya yang seiman nah seperti itu. Wallahu a'lam.